serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-25 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Antingulan, Norman sebagai Kayan, Ana Sambayon sebagai Lastri, Margaret sebagai Diahwari, M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Edi Dosa sebagai Begawan Agung, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. yang lalu diceritakan, Anting Wulan yang telah berhasil menyembuhkan luka-lukanya kembali ke tempat pemukiman sementara murid-muridnya di kaki Bukit Mangun. Akan tetapi setibanya di tempat tersebut, ia terperanjat dan menjadi cemas ketika melihat suasana di sekitar tempat tersebut sangatlah sunyi. yang terjadi dengan murid-muridku dan juga putraku Kahyan di sini. Oh, aku akan mencarinya di sekitar tempat ini. Kayan, lihat sih, di mana kalian? Kayan, lihat sih, ibu, aku di sini. Oh, itu suara anakku Kayan. Kayan. begitu lemah. Apa yang terjadi dengan anakku Kayan? Oh, Kayan, di mana kau nak? Oh, celaka, tentu telah terjadi sesuatu dengan dirinya. Oh, aku akan mencoba mencarinya dengan aji pendengaran saktiku. Aji empat arah pembeda gerak. Hup. sebelah utara suaranya dari arah sana. Oh, iya. Inilah lubangnya. Kayan! Bu... Eh, eh, tunggulah, nak. Ibu akan turun menolongmu ke sana. memikirkan lagi bahaya yang ada di dalam lubang itu, anting Wulan merayap turun ke dalam lubang yang kurang lebih dua tombak dalamnya. Apa yang terjadi denganmu, Kayan? Oh, Ibu, aku tidak dapat bergerak. Tubuhku sakit. Saya jatuh terbanting ke dalam lubang ini. Sudahlah, tenanglah, Kayan. Tenanglah. Get Kakiku sakit sekali, Bu. Juga tulang di pundaku. Mm. Saya terperosok ke dalam dan Tulang pundak saya terbentur. Ah. sakit, Bu. Pundak dan juga kaki saya. Uh, tenanglah. Ibu akan mengurut perlahan dan mengurangi rasa sakitnya sementara. Dan kemudian dengan sedikit ramuan dedaunan, rasa sakit dan memar di pundak dan kakimu akan segera hilang. Telah mengurut dan menghangatkan sekitar luka itu dengan hawa saktinya, rasa sakit yang diderita oleh Kayan mulai berkurang. Bagaimana anakku? <sighs> Ya, sudah agak enakan, Bu. Sekarang kau ceritakanlah pada ibu apa yang sesungguhnya telah terjadi di tempat ini. Mengapa kau bisa berada di dalam lubang itu dan di mana bibit bibimu Hmm. Malam hari, ketika kalian akan tidur, tiba-tiba saja kalian mendengar suara ribut-ribut di luar pondok. Heh, suara ribut-ribut apakah di luar sana? Hmm, akan aku lihat. pasukan ini sudah sepi. Semua bibi berada di halaman sana. Akan aku lihat. Mungkin... Oh, mungkin ibu sudah kembali. Seluruh murid perguruan kembang hitam tersentak melihat sikap dari Laster yang tidak main-main. Tanpa sadar, serentak mereka bersiap tapi kembali mereka dikejutkan oleh kejadian di hadapan mereka. Lastri yang berdiri tegak dengan kaki terpentang, melolong panjang. Oh, Dewata Agung. Oh, tubuh Bayu Lastri tiba-tiba berubah bersisik bagaikan ular. Oh, oh, eh, apakah yang kita terjadi? menjadi wanita-wanita yang jauh lebih hebat dari yang kalian miliki saat ini. Takdir itu telah jatuh pada diriku. Keselamatan dan kesenangan akan kalian peroleh bersama-sama dengan diriku. Tetapi jika kalian membangkang, kematianlah seperti yang kalian lihat itu. Seluruh murid perguruan kembang hitam menunduk. Tidak seorang pun yang berani membantah. Sampai akhirnya Lastri kembali memberikan perintah. Di mana Kayan? Dia ada di dalam biliknya, Mbak Yu. Jangan lupa, dia pun harus kalian bawa serta. Aku menginginkan anak itu. Baik, Mbak Yu. Sudah, sekarang bubarlah kalian. Cepatlah berkemas, kita akan segera meninggalkan tempat ini. Dia tidak berada di dalam kamarnya. Anak itu telah melarikan diri melalui jendela. Oh, dia pasti telah mengetahui kedatangan dan mendengarkan pembicaraan kita tadi. Ayo, semua menyebar. Cari bocah itu. Baik, Baik Bayu. Bayu. Setelah mencari berkeliling dan tidak juga bertemu, Lastri yang telah beralih rupa kembali memerintahkan rombongan murid-murid perguruan kembang hitam untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Lupakanlah bibi lastrimu yang jahat. Sekarang, marilah kita mencari tempat yang baik untuk bersembunyi beberapa saat. Untuk menyembuhkan luka di kakimu dan juga ibu akan mempersiapkan diri ibu untuk menghadapi bibi lastri. Hmm, tetapi, eh, kenapa bibi lastri bisa begitu, Bu? Bukankah bibi lastri dulu tidak jahat? Bibi lastri patuh pada ibu. Ya, sudahlah. Nanti ibu akan ceritakan perlahan-lahan. Sekarang yang penting bagimu menyembuhkan sakit di kakimu dan pundakmu. Ayo. Anti Anting Wulan menyambar tangan anaknya dan kemudian melesat menjauhi tempat tersebut. Tubuh keduanya melayang cepat dan sebentar saja keduanya telah meninggalkan kaki Bukit Mangun. Sementara itu, di sebuah pondokan kecil di bagian lain kaki Bukit Mangun, Prabu Purbaya nampak sedang gelisah. Di samping beliau, permaisurinya terbaring tengah menjalani pemeriksaan dari Pegawan Agung Sokayana. Sambil memejamkan matanya, Laki-laki tua itu menempelkan tangannya di dahi cempaka, tetapi belum beberapa lama ia menyalurkan tenaga saktinya. Laki-laki itu dikejutkan oleh hadirnya tenaga aneh yang menyengat, menusuk dirinya melalui tangannya hingga ke seluruh tubuhnya. Eh, apa yang terjadi, Kek? Eh, eh, entahlah. Hmm, Eh, apakah kau tidak melakukan perlawanan, Cempaka? Eh, tidak, Kek. Eh, Ada apakah? Aku aku merasakan adanya kekuatan yang sangat kuat menyengat seluruh jalan darah di tubuhku. Eh, dan uh, rasanya nyaris melumpuhkan seluruh kekuatanku. Uh, Pusaka itu, Dinda. Aku Aku merasakan adanya kekuatan aneh itu di sekitar dadamu. Ya, ya, di sekitar dadamu, Cempaka. Oh, Kau harus mengendalikan kekuatan itu, Dinda. Pusatkanlah pikiranmu untuk mengendalikan pusaka itu. Oh, pusaka. Oh, pusaka itukah yang tiba-tiba muncul di tangan kalian ketika tengah bertempur dengan wanita siluman itu? Oh, benar, Kek. Oh. Sekarang Cobalah sekali lagi. Saya akan berusaha mengendalikan kekuatan itu. Oh, oh baiklah. Oh, oh. Begawan Agung Sukayana kembali menyalurkan hawa saktinya dan kali ini ia tidak mengalami hambatan apapun sampai akhirnya Oh, yang jagat Dewa Betara, oh, kehidupan, sebuah kehidupan. <laughs> Oh, selamat Tuan Purbaya, <laughs> selamat Nyonya. Eh, tunggu, tunggu dulu, Ken. Apa ini? Apa yang sebenarnya telah terjadi dengan istri saya? <laughs> istri Tuan mengandung tertegun, tetapi kemudian ia segera bangkit. Ia memandang tajam ke arah Pegawan Agung Sukayana, seakan-akan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dan kemudian ia memandang ke arah suaminya Prabu Purbaya yang masih saja terpaku memandanginya. Dan lamunan itu menjadi buyar, manakala cempaka menerkam jubah Pegawan Agung mengguncang tubuh kakek tua sambil menggeram keras. Kau tidak berdusta. Kau tidak berdusta, Kek. Dinda. Oh, Ka Kanda Prabu. Uh, kakek Begawan, benarkah semua ini? Benarkah istri saya mengandung? Untuk sesaat, Begawan Agung Sukayana tertegun. Ia memandang laki-laki muda dan wanita cantik di sampingnya. Luapan perasaan dari cempaka yang memanggil Kanda Prabu pada Prabu Purbaya telah menyadarkan sang begawan dengan siapa sesungguhnya kini ia berhadapan. Benarkah, kakek, Benarkah yang tadi kakek katakan? Ya, ya, ya. Tuanku Purbaya, Sang Raja Suya. Hamba tidak berdusta. Memang demikianlah yang terjadi dengan diri tuanku Permaisuri. Begawan Agung Sukayana langsung menyembah di hadapan Prabu Purbaya. Sementara itu, Prabu Purbaya memeluk permaisurinya Cempaka sambil memuja-muji pada Dewata Agung, mengucapkan syukur dan terima kasih. Nah, saudara pendengar, bagi menekah kelanjutan kisahnya, kisah dari Raden Burangrang dan Kinanti serta siluman angkara murka yang baru terlahir. Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Sampai jumpa.